Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Naam. Sebelum kita lanjutkan, setorkan dulu sedikit saja. Wal hasanu Apa? Antum? Atau sedikit lagi wakuluman wakuluman man wa kullu ma Ah. Wal hasanu ayo Bawa aksamun Ayo ايوه ايوه kullu ma amruhu bil amruhu bil husni qasir wa huwa dha'ifu wa huwa hasanun hasanun Hah? Wa kullu ma an qutman. Wa kullu ma an hasan Hmm. Wa kullu ma an husni.

marfu'un wa hasan ma'rufun wa kullu wa dha'ifun wa Awana barakallahu fikum Kita lanjutkan. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai hadis da'if. Sudah kita lewati wasannya pendapat yang rajih yang kuat tidak boleh digunakan untuk hujah Da'if di sini maksudnya da'if yang khairu menjabir, da'if menjiddan. Tapi nanti ada pengecualian tempat-tempat yang diperbolehkan untuk kita menyebutkan hadis da'if. Kita lihat qala al-'allamah Ibnu Sayyimin rahimahullah taala ba'dul ulama al ahadith al lati turwa fit tarhib wa tarhib. Perhatikan baik-baik dan sebagian para ulama, na barakallahu fikum <clears throat> memperbolehkan atau mengecualikan barakallahu fikum hadis itu diperiwayatkan dalam apa? targhib wa tarhib. Maksudnya hadis dhaif sebagian para ulama mengatakan boleh diriwayatkan, boleh digunakan dalam rangka bab targhib wa tarhib. Targhib itu memberikan dorongan, anjuran, motivasi Tarhib itu dalam bab menakut-nakutin agar takut dengan adab neraka, siksaan adab kubur atau yang semisalnya. Kata mereka boleh. Pahami baik-baik ya, ini kata mereka boleh. Fa ajazu riwayat ad-dha'ifi minha lakin bi arba'at syurut. Mereka memperbolehkan meriwayatkan hadis da'if tapi dengan empat syarat. Perhatikan baik-baik ini. Jadi sebagian para ulama mengecualikan boleh kita berhujjah meriwayatkan hadis da'if dalam bab tarhib wa tarhib. Dengan berapa syarat? Empat syarat kita lihat. Pertama, an hadis haditsu fit targhib tarhib. Syarat mereka boleh digunakan tapi hendaknya hadis tersebut dalam masalah apa Tarhib wa tarhib. Tarhib itu berarti memberikan apa? dorongan motivasi. Mungkin biar semangat belajarnya, semangat beramal, masalah surga, kenikmatan surga. Wa tarhib itu memberikan apa? Memberikan semacam na barakallahu fikum, nah membuat orang itu agar takut, takut terhadap adab neraka, takut terhadap apa? adat kubur, siksaan kubur, paham ya? Itu masih tarhib. Naam, membuat takut. Yang kedua, alla yakuna dha'fu syadidan. Syarat yang kedua, dhaifnya itu hendaknya bukan dhaif yang dhaif sekali. Apa maksudnya? Nah, bukan parah kedhaifannya. Lemahnya itu lemah yang masih munjabir. Kita kita lihat kan? Kalau itu enggak ada iskal. Kalau dhaifun munjabir enggak ada iskal. Ya kan? Dhaifun munjabir itu enggak ada iskal Bahkan diperbolehkan karena nanti kalau dikumpulkan berbagai macam jalannya menjadi hasan li ghairihan itu. Fa in kana shadidan fala tajuz riwayatuh Kalau seandainya dhaif jiddan, parah dhaifnya itu, lemahnya sudah parah, maka enggak diperbolehkan meriwayatkannya. Walau kana fit targhib wa tarhib. Walaupun dalam masalah targhib wa tarhib, bayangkan. Syaratnya berarti apa syaratnya? Dhaifnya itu dhaif yang tidak dhaif sekali. Enggak parah dhaifnya itu. Paham belum? lemahnya itu enggak parah, tapi masih munjabir, masih bisa apa barakallahu fikum, nam dhaif yang masih bisa ditambal atau ditopang. Seperti itu nah barakallahu fikum. Disebutkan sini barakallahu fikum untuk yang ketiga an yakunal haditsu lahu aslun sahihun sabitun fil kitab sunnah awis sunnah masyaallah. Yang ketiga diperbolehkan hadis dhaif yang munjabir tadi itu, dhaif yang masih bisa ditopang atau masih ringan tadi itu Diperbolehkan kalau seandainya dia punya apa? Punya aslun sahih, punya sumber yang sahih yang datang dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Paham belum? Syaratnya jadi hadisnya itu dhaif, cuman enggak parah. Kalau ditelusuri ternyata ada penguatnya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Paham belum? Penguatnya ini syawahid maksudnya. Misal contohnya, "Lau ja'ana haditsun yuraghib fi birril walidain." Contohnya kalau datang kepada kita hadis yang apa? yang memberikan motivasi atau dorongan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa haditsun akhar yuraghib fi shalatul jamaah. Dan hadis yang lain memberikan motivasi dorongan agar semangat di dalam menegakkan salat jamaah. Wa akhar yuraghibu fi qiraatil Qur'an. Dan hadis yang lainnya memberikan dorongan atau anjuran agar semangat di dalam baca Al-Qur'an wa kulluha ahaditsu dha'ifah. Perhatikan. Semuanya ini ternyata hadis dhaif. Paham Yang datang kepada kita ini semuanya hadis apa? dhaif. Walakin qad warada fi birril walidain wa fi shalatil jamaah wa fi qira'atil Qur'an ahaditsus sahihatun sabitun fil kitab was sunnah. Akan tetapi ternyata perhatikan baik-baik hadis-hadis yang dhaif ini ternyata punya penguat. Punya syawahid. Ternyata apa? Ternyata telah datang hadis atau as-sunnah hadis atau Al-Qur'an eh, barakallahu fikum ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang apa? berbakti kepada kedua orang tua, tentang sholat jamaah, tentang bacaan Al-Qur'an, maka diperbolehkan di situ karena menguat dengan syawahidnya tadi itu. Amlum pun na'am barakallahu fikum yang khafif tadi itu yang mujabir tadi itu bisa naik derajatnya menjadi apa? Hasan li khairih. Amlum karena syawahidnya tadi itu. Contohnya kalau hadis dhaif masalah birul walidain dalam Al-Qur'an ada wabil walidain isana misalkan. Masalah sholat jamaah wakumulillahi qumu misalkan Ya enggak? Kemudian inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fikratil Quran juga ada dalam Al-Qur'an penguatnya. Contohnya apa? waratil quran tartila misalkan. Ya enggak? Jadi semua itu nanti penguat-penguat syawahid tadi itu dikumpulkan untuk apa? Mengangkat derajat yang dhaif ini menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi. Na'am barakallahu fikum. Yang keempat, alla ya'taqida anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu hendaknya dia tidak meyakini bahwasanya Rasulullah mengucapkannya karena dhaif. Jangan sampai kita meyakini dulu. Jangan meyakini bahwa Rasulullah itu mengucapkannya li'annahu la yajuzu an yu'taqada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala haditsan illa idza kana qad sahha an dzalik. Dikarenakan enggak diperbolehkan nah diyakini bahwasanya Rasulullah itu mengucapkannya suatu hadis, mengucapkan suatu hadis kecuali apabila apa? Kecuali apabila telah benar-benar sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terkena ancaman, ya enggak? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wal a'udzu billah. Walakin alladhi yadhharu li akan tapi yang nampak padaku anil hadis ad-dha'ifa la tajuzu riwayatuh ini. Ini yang sahih. Tapi yang nampak yang sahih perhatian baik-baik, hadis dhaif itu enggak diperbolehkan kita meriwayatkannya illa mubayyinan dha'fahu mutlaqa kecuali dalam rangka apa mubayyinan orang tersebut menjelaskan dha'fahu kedhaifannya kelemahannya secara mutlak la siyama bainal 'ammah terlebih-lebih lagi dia hadapan apa orang-orang umum orang awam kalau anda sebutkan hadis mereka nerima saja walaupun palsu pun nerima kata mereka yang walaupun palsu mereka kan hadis dhaif dhaif yang penting apa hadis antum kasih pun nerima mereka hubbul watan minal iman utlubul ilma walau bisin ha idza ja'akum nuas akrimuh misalkan. Orang awam nerima aja Kata mereka yang penting kan hadis itu kalau mereka. Kalau kita tidak, kita lihat ini. Li'annal 'amata mata ma qulta lahum haditsan fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu haditsun sahihun wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ini berbahaya. Dikarenakan orang awam kapan saja engkau mengucapkan suatu hadis, mereka niscaya akan meyakini bahwa itu hadis sahih gitu loh. Walaupun palsu pun kalau antum sampaikan mereka mengatakan ini hadis ini meyakini hadis ini sahih dan Rasulullah mengucapkannya ini bahaya di situ. Walihada min al-qawaidil muqarrarah indahum. Oleh karena ini termasuk kaidah yang sudah ditetapkan menurut mereka huwa anna maqila fil mihrab fa huwa shawab. Orang awam bahwasanya apa yang dikatakan mengenai mihrab, mihrab itu tempat yang di depan biasanya dikhususkan untuk ruangan imam itu, itulah yang benar. Padahal apa? Padahal hukum globalnya tidak ada syariatnya. Oleh karena itu para ulama dan Ahlus sunnah pun kalau bikin masjid mihrabnya nggak dibikin khusus untuk satu imam toh. Luas, lebar biasanya sebelahnya untuk mimbarnya, untuk khutbah seperti ini ya, atau sebelahnya untuk imamnya, itu masih mending. Walaupun hukum globalnya lebih baik rata seperti ini. Paham ya? Nah, tapi kalau orang-orang awam biar mihrab ada sendiri. Kecil gini ya, kecil kemudian khusus imam. Sebelahnya nggak ada apa-apa, khusus. Nah, itu justru nggak ada dalilnya. Paham ya? Nah, tapi orang-orang awam mengatakan ini yang benar. Paham ya? Nah, sebagian mereka mihrabnya depannya itu ada lubangnya. Lubangnya ini kata mereka untuk mendeteksi keakuratan kiblat. Kenapa? Karena dulu Wali Songo, Wali Songo itu dulu ketika menentukan arah kiblat waktu itu belum ada GPS. Paham ya? Belum ada GPS, jadi menentukan arah kiblat lihat lubang situ. Begitu lihat lubang itu langsung nampak Ka'bah depannya. Kata mereka. Akhirnya apa? Akhirnya dicontoh seperti itu. Nah, ketika diingatkan ada masjid besar diingatkan oleh nanti tim-tim khusus yang meluruskan kiblat kan ada itu dengan alat-alat yang canggih satelit itu ya sehingga terkadang sebagian kiblatnya diubah itu ini orang orangnya ngeyel kenapa ngeyel ini kita tetap gak akan berubah walaupun di dobrak pun akan berubah ini kiblatnya ini yang bikin dulu wali songo lah kok bisa kok tahu kalau itu benar coba bapak lihat ke depan di mihrab itu ada lubang di situ nah dari lubang itulah dulu wali songo melihat Nah, akhirnya apa? Barakallahu fikum ketika dibuka melihat sekalinya sekilas langit itu nampak Ka'bah. Berarti ini benar-benar akurat katanya. Nah, ini enggak benar ya. Allah musta'an ini khurafat. Khurafat. Mereka seperti itu. Asabiyah fanatiknya wali songo pun enggak jelasnya apa, muslim ataukah enggak walaupun muslim pun belum tentu mereka ahlu sunnah. Paham ya? Karena apa? Karena ada yang pakai belangkon. Sunan Kalijaga. Eh, pakai belangkon bayangkan. Kemudian bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin salatnya kapan coba? Kalau nama wali Wali songo wali itu kan nggak sembarangan. Paham ya? Kalau wali santri mungkin. <laughs> Kalau wali songo yang mereka anggap itu bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin coba salatnya kapan? Nah, kalau orang salat wudu kan hilang lumutnya, ini sampai dilumutin. Allah musta'an. Ini enggak benar ya kisah-kisah mereka. Nah, barakallahu fikum khurafat semuanya. Allah musta'an. Kita ambil dikit lagi. Wa hadhil qa'idatu muqarraratun 'indal 'amah. Kaidah ini sudah terlansur menetap dan juga Nah barakallahu fikum melekat di sisi orang-orang umum. Falau ta'tilahum bi'akdzabi haditsin 'ala wajhil ard la saddaquka. Kalau seandainya engkau datang kepada mereka dengan hadis yang paling dusta pun di muka bumi ini pun, niscaya mereka akan membenarkanmu. Datang, "Pak, ini ada hadis, Pak." Apa hadisnya? Utlubul ilma walau bisin. Wah, hadis ini bagus ini. Berarti berbondong-bondong ke Cina, berangkat ke Cina. Karena mereka apa? Enggak tahu gitu loh. Walihada fal 'amatu nak hatta law bayyanta lahum dha'fah ini. Oleh karena itu orang awam pun mesti akan membenarkan, akan membenarkanmu walaupun kau telah menjelaskan ini dhaif ini lemah. La siyama fi targhib wa tarhib, terlebih-lebih lagi dalam masalah tarhib wa tarhib. tarhib itu memberikan dorongan, motivasi mengenai mungkin apa? surga atau yang semisalnya wa tarhib memberikan apa? Nah, barakallahu fikum agar orang itu takut atau cemas atau khawatir terhadap neraka atau yang semisalnya. Fa innal 'amiya law sami'a ayya haditsan la hafizahu dunal intibah li darajatihi wa sihhatihi. Karena orang 'ami, orang awam itu walaupun eh, sekali dia mendengar hadis aja, hadis apapun, dia akan menghafalnya tanpa memperhatikan derajat hadisnya sahih atau tidak. Walhamdulillah fa inna fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyyah al-mutahharah as-sahihah ma yughni an al-hadits. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dalam al Al Karim dan sunnah nabawiyah yang suci ini yang sahihah nah barakallahu fikum sudah terkandung dalamnya sesuatu yang apa? yang tidak butuh lagi dari hadis-hadis ini. Wal gharibu anna ba'dal wadda'in alladziina yakdzibuna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ahaditsa 'ala Nabi sallallahu fi hatin nas 'ala tamassuk bis sunnah. Yang lebih asingnya lagi, lebih anehnya lagi, sebagian pemalsu hadis wadda'in pemalsu hadis Sebagian pemalsu hadis yang mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW, mereka memalsukan hadis-hadis nam atas nama Rasulullah SAW dalam apa? Dalam perkara motivasi dorongan, memberikan dorongan motivasi manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah Masalah itu ada masih berani berdusta. Ngasih dorongan, motivasi agar berpegang teguh dengan apa? As-sunnah itu pun berani berdusta mereka. Wa qalu innana lam nakdzib 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna kadzabna lahu. Ini. Bedakan ala sama la. Eh, sama lahu sama alaih itu lain. Sesungguhnya kami tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW, tapi kami berdusta untuk Rasulullah. Bedanya mah nggak? Kalau berdusta atas nama Rasulullah, itu kita menyandarkan ucapan ucapan Rasulullah gitu loh. Itu berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah nggak mengucapkan, kata ini Rasulullah mengucapkan. Tapi kalau berdusta untuk Rasulullah, antum bikin hadis sendiri dalam rangka membela Rasulullah gitu loh. Dua-duanya keliru atau benar? Dua-duanya keliru. Berdusta atas nama Rasulullah keliru, berdusta untuk Rasulullah juga keliru. Paham belum? Ewa, eh, itu bedanya. Wa inna lah. tapi kami cuma berdusta untuk Rasulullah. War Rasul sasami yaqul man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Sedangkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Amma nahnu faqad kadzabnalah. Adapun kita enggak berdusta atas nama Rasulullah, tapi kita ini berdusta untuk Rasulullah itu loh. Beda atau sama ini? Eh, Abdullah, beda atau sama? Beda atau sama berdusta untuk Rasulullah, berdusta atas nama Rasulullah itu beda atau sama? Eh? Beda surahnya tapi sama-sama dusta itu loh. Paham ya? Surahnya beda enggak surahnya bentuknya? Bentuknya beda tapi sama-sama berdusta. Nah, seperti itu. Wa hadha tahrifun lil kalim an mawadhihi ini merupakan bentuk penyelewengan ucapan-ucapan dari tempatnya li'annaka nasabta ila Rasul sallallahu ma lam dikarenakan kau telah menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu yang Rasulullah sendiri tidak mengatakannya wa hadha huwal kadzib alaihi sarahatan ini sebenarnya dusta atas nama beliau sallallahu alaihi secara terang-terangan wa fis sunnah sahihah nam ghinan amma kudzibat alaihi dan di dalam as-sunnah as-sahihah nah barakallahu fikum sudah ter, sudah cukup dan tidak merasa dan tidak butuh dari apa-apa yang telah didustakan atasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.